Kita harus membedakan antara potong tangan, recam, bunuh karena kisos, karena membunuh, dan membunuh karena murtad membunuh karena murtad ini bukan hudud. Karena hudud menghapus dosa yang bersangkutan, adapun ini tidak. Ya. Ini dibahas oleh beliau untuk menerangkan bahwa tukang sihir itu dibunuh dan tidak diberi kesempatan untuk taubat. Sama dengan uh, peminum khamar, pezina, dan seterusnya dihukum, taubat atau tidak taubat tetap dihukum. Adapun murtad dihukum apabila tidak mau taubat apabila dia kembali kepada kebenaran Islam maka tidak jadi dibunuh. Ya. Kemudian yang terakhir tentang bagaimana di zaman Umar sudah ada tukang sihir dan dibunuh. Tentu lebih-lebih lagi zaman setelah beliau. Karena kita tahu di zaman itu adalah sebaik-baik masa setelah Nabi dan Abu Bakar, maka zaman setelah Umar tentu lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi yang harus dibunuh tentunya. Gitu. Ada tiga ya, eh, Umar, Jundab al-Khair, dan Hafsah. Ini tiga sahabat yang membunuh atau memerintahkan membunuh eh, para tukang sihir. Ya. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab bayanu syai'in min anwa'is sihir. Bab tentang macam-macam sihir. Menerangkan bagaimana macam-macam sihir. Sihir kan bermacam-macam. Dengan sihir seseorang tidak suka jadi suka. Dengan sihir orang yang suka jadi tidak suka. Dagangan yang tidak enak, tidak laris jadi laris. Yang biasa-biasa saja jadi kelihatan menarik. Ya, yeah. kekuatan yang biasa saja tiba-tiba menjadi luar biasa macam-macam. Ya. Yeah. Hadis ini akan dibahas oleh beliau macam eh, macam-macam sihir. Tentu semuanya haram, uh, bahkan bisa masuk ke dalam kufur. Terancam kufur. Ay bayanu haqaiki hadhil asya' ma'a hukmiha. Dan berikut hukumnya nanti akan dibahas oleh beliau hakikat-hakikat sihir tadi eh, berikut hukumnya. Kalau kalau menyihir orang tidak suka jadi suka hukumnya apa? Apakah syirik juga? Kalau menyihir eh, kekuatan biasa kemudian menjadi luar biasa hukumnya apa? Dan seterusnya <clears throat> tentu tidak sampai ke contoh-contoh seperti itu garis besarnya beliau akan Eh, bahas. Dan pembahasan di sini mengikuti pembahasan hadis yang kadang di kita tidak ada seperti anak panah, seperti tiara, seperti iyafah, melepaskan burung, di kita tidak ada. Adapun tiwalah di kita ada. Orang tidak suka jadi suka pengasian pelet atau apa namanya, ya, atau pengelarisan ada beberapa yang tidak lazim di masyarakat kita seperti al-aslam, al-iyafa. Ya. Intinya sama bahwa sihir ma khufiya sababuhu. Segala sesuatu yang tidak jelas sebabnya. Kan tidak jelas. Ya. Tiba-tiba dia jadi suka uh, sama si fulan, tidak jelas Ya. Tiba-tiba kekuatannya jadi berlipat ganda, tidak jelas. Kalau dengan olahraga, kalau dengan usaha ini itu, maka itu jelas. Itulah sihir, ma kufiya sababuhu. Sesuatu yang sebabnya tidak jelas atau yang tidak sebab yang bukan menjadi sebab dijadikan sebab. Ya, ini masuk dalam bagian sihir. Dengan sebab apa dia sembuh dari penyakit itu? Dengan sebab minum obat ini, dengan sebab minum madu, dengan sebab disuntik. Ini kan jelas. Gitu. Tapi dengan sebab apa dia sembuh dari penyakit itu? Dengan sebab uh, perutnya atau kepalanya ditempeli batu ini. Ya. Atau dengan sebab dia telepon dari jarak jauh Ah, ini bagian dari makufia sebabu, Bukan sebab dijadikan sebab. Ini termasuk tersembunyi. Walaupun orang mengatakan eh, sebabnya ini. Gitu. Kalian oh, menyembuhkan penyakit dengan perantara dokter obat, saya dengan perantara ini. Apa bedanya? Kan sama-sama sebab. Gitu. Nah, mereka menghilangkan sunnatullah Menghilangkan sunnatullah. Oh, sunnatullah kalau ingin laris dagangan caranya begini-begini. Kan sunnatullah kita tahu. Nggak usah diajari, itu insya Allah kita paham lah. Ya. Nah, dia menghilangkan sunatullah itu. Dengan cara yang tersembunyi. Ini bagian dari sihir. وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين dan sudah lewat keterangan bahwa sihir dibagi dua. Kufrun wa fiskun. Kufur, kafir, keluar dari Islam atau fasik saja. Kalau disebut uh, fasik, berarti belum, tun, belum tentu kufur. Kalau disebut kufur, pasti fasik. Apabila sesuatu kadang disebut fasik, kadang disebut kufur, maka yang dipakai yang besar. Ya. Besar mana eh, kesalahannya? Fasik apa kufur? Jawabnya kufur. Kufur lebih besar kerusakannya dari fasik. Jika dua-duanya disebut, maka kufur yang menang, kufur yang dipakai. Misalnya sabda Nabi alaihi Wasallam, "Illa an fihi kufran bawahan." kecuali jika engkau melihat kekufuran yang jelas pada diri penguasa itu. Boleh dilawan, boleh ditentang, boleh digulingkan. Di riwayat lain, ila antara fihi fiskon bawahan. Kecuali engkau lihat pada diri penguasa itu kefasikan yang jelas. Fasik itu kan minum khamr, berzina, berjudi, Eh, apakah dengan dalil ini ketika penguasa minum khamar misalnya atau berjudi misalnya berarti boleh digulingkan? Tidak. Yang dipakai yang besar. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, karena ada sebagian uh, kaum khawarij yang juga masuk dalam kalangan harokiyin hisbiyin berdalil dengan dalil tadi. Illa antara fiskon bawahan Kecuali jika engkau melihat kefusukan yang jelas, kefasikan yang jelas. Nah, berarti kan fasik, belum kufur, boleh kita lawan. Keliru. Jawaban tadi, jika dalam satu masalah, kadang disebut kufur, kadang disebut fasik, maka yang dipakai adalah kufur. Ya. Karena kufur kan pasti fasik. Gitu. فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر apabila sihir tersebut dengan minta bantuan kepada syaitan menggunakan syaitan atau yang semisalnya dan jelas-jelas syaitan yang dipakai minta kekuatan kepada syaitan memanggil syaitan menyebut-nyebut syaitan dan seterusnya fahuwa kufrun ini kufur seperti ini kufur. Ya. Bagaimana yang tidak kubur? Saya kira sudah lewat ya penjelasan. Wa kadzalika ma dzakarahu huna min anwa'is sihr. Begitu juga di sini disebut tentang macam-macam sihir. Minha ma huwa kufrun wa minha ma huwa fiskun hasba ma taqtadihi al-adillatu asy-syar'iyyah tentang perbedaan fusuk dan kufur. Apakah kafir, apakah fasik? Ini harus berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Karena hal seperti ini gaib, maka tentu akal kita tidak bisa menjangkau. Biasanya akal hanya melihat akibatnya saja, akibatnya sama. Dengan sihir seperti itu dia mati, dengan sihir seperti ini dia mati. Orang Akal nurani biasanya hanya melihat akibatnya saja. Adapun dalil tidak. Dalil menerangkan yang sebenarnya. Kalau memang itu dinyatakan kufur oleh Allah, itulah kekufuran. Kalau tidak dinyatakan kufur oleh Allah, maka itu bukan kekufuran. Kemudian sedikit beliau membahas tentang kaidah bahasa al-anwa. Al-anwa ini beliau baru membahas masalah judul saja. Anwa ini jama dari nau. Apa nau? Iya, macam. Macam-macam ya anwa. Wan nau'u akhassu al jins. Nau macam ini lebih khusus, lebih kecil dari jins. Jenis. Ya. Jenis bahasa Arab. Al-jinsu. Jins. Jenis anal jinsa ismun yadhulu tahtahu anwa' Karena jenis ini, di bawah jenis itu ada macam. Ya. Yeah. Saya kira agak sulit kita memahami, menterjemahkan karena di kita tidak ada bedanya. Berapa jenis, berapa macam, ya. Tidak, tidak, tidak lazim. Gitu. Tidak dipakai. Adapun dalam kaidah bahasa Arab, berapa jenis, Jenisnya ada lima. Masing-masing jenis ada macamnya lagi. Gitu. Ya. Nah, nanti di bawah macam ada lagi afrad. Nah, ini pembagian dalam bahasa Arab. Ya. Bahasa yang paling kaya di muka bumi ini. Ya. Ada al-jins, ada al-anwa, ada al-afrad. Di kita satu aja, berapa macam, berapa jenis. Gitu ya. Waqad yakunu al-jinsu naw'an bi'tibari ma fawqahu wa naw'u jinsan bi'tibari ma tahtahu. Jenis ini e, di atas, nau ini e, di bawah. Ya. Fal insanu naw'un al hayawan. Manusia itu nau macam dari hayawan. Ini agak aneh. Ya. Jadi manusia ini bagian dari hewan, hayawan. Ya. Karena di kita hayawan sering diterjemahkan dengan hewan. Ya. Tentu keliru dan aneh sekali kalau manusia itu bagian dari hewan. Gitu. Karena yang dimaksud dalam kaidah bahasa Arab, hayawan adalah yang hidup di muka bumi ini. Ya. Yang hidup di muka bumi ini di luar oh, malaikat, jin, apa kalau bukan manusia dan hewan. Ya. Maka ada ucapan al-insan hayawanun natiqa. bahwa manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Ya, berbicara bisa difahami punya bahasa. Bukan hayawan yang dimaksud hewan. Seperti bahasa kita wal hayawan bi'tibaril insan jins. Ya. Sedangkan hayawan itu jenisnya. Manusia lebih rendah yaitu macam, nau. Li'annahu yadkhulu fihi al-insan wal ibil wal baqar wal ghanam. Nah, ini. Karena masuk dalam kategori uh, hayawan itu manusia, unta, uh, sapi, kambing, kucing dan seterusnya dan seterusnya itu masuk dalam kategori uh, hayawan. Wal hayawan bi'tibaril jismi nau. Sebaliknya hayawan dibandingkan dengan jism, jisim. Apa jisim? Jisim itu segala sesuatu yang ada bendanya. Ya. Gunung ada bendanya, jisim laut ada bendanya jisim, sapi ada bendanya manusia oh, jisim. Gitu. Dan eh, tentang zat Allah dinyatakan sebagai jisim, jisim Allah ini tidak warid dalam satu ayat atau satu pun hadis. Ya. Yeah. Maka jangan kita terkecoh dengan ucapan para filsafat. Kalau Allah punya kedua tangan, kalau Allah punya wajah, berarti itulah jisim Allah. Allah berjisim. Tidak. Karena tentang jisim Allah tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada kedua tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, jari-jari Allah dan seterusnya. Jisim Allah tidak diucapkan. Ah, beginilah cara kita mengimani, eh, mentauhidkan Allah, mengucapkan tentang diri Allah persis seperti apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak otomatis gitu. Seperti kita kan, kalau kita punya tangan, punya kaki, punya wajah, berarti kita punya jisim. Allah tidak. Ini semakna dengan pertanyaan bagaimana ketika sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, apakah ars Allah kosong? Maka jawabnya, jawabnya tidak kosong. Loh kok begitu? Ya itulah Allah. Karena turunnya Allah tidak sama dengan turunnya kita. Gitu ya. Kalau kita turun dari atas ke bawah, maka di atas tidak ada kita, kita sedang ada di bawah. Allah tidak. Ah begitu juga tentang jisim. Maka hindari oleh kita mengucapkan jisimnya Allah. Adapun zat ya, fi zatillah, zat Allah ya. Ya, Nafas Allah ya anta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik ucapan Nabi Isa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang tentu hak tentu benar Nabi Isa mengatakan, Ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Berarti Allah dengan Nabi Isa sama-sama punya nafas. Apa nafas? Zat, diri. Adapun jisim tidak boleh. Karena apa? Karena memang tidak warid. Karena sekali lagi berbicara tentang Allah, semuanya harus berdalil. Jangan kalau begini otomatis begini, kalau begini otomatis begini, tidak. Itu pemahaman filsafat. Wal hayawan bi'tibaril jismi nau. Hayawan itu uh, kalau dinisbatkan kepada jism, Jisim sekali lagi segara yang berbentuk yang kelihatan, bendala, seluruh bendala. Itu menjadi nau, bagian dari al jisim itu. Lianna al-jisma yasmalu al-hayawan wal-jamad. Atau jamadat. Uh, karena jisim itu meliputi hayawan. Hayawan tadi sudah dibahas, ada manusia, ada unta, ada uh, kambing, hewan dan juga jamadat. Apa jamadat? Benda-benda mati seperti gunung, batu, air. Ini jamadat. Ya. Jadi apa yang ada di jagat raya alam semesta ini ada dua. Jamadat dan hayawan. Jamadat dan hayawan. Hayawan itu apa? E, binatang dan manusia. Dua-duanya hidup kan? Adapun jamadat itu benda-benda mati. Itu yang ada di jagat raya ini. Ya. Wa sabaqa anna sihra fil lughah kullu ma kana khafiya sababu daqiqan fi idrakihi hatta adda al-fahr razi min jumlati anwa'is sihri as-sa'at. Nah, ini menarik. Uh, telah dijelaskan di pelajaran yang lalu secara bahasa bahwa sihir adalah segala yang tidak jelas sebabnya. Daki, ya, daki, uh, apa, rumit untuk diterangkan, oh, tersembunyi, ya, daki, uh, tidak, tidak, tidak, tidak jelas, ya. Maka sesuatu yang tidak difahami oleh orang lain sementara difahami oleh saya misalnya, orang lain bilang sihir nih. Bagi saya tidak sihir. Ini kembali kepada kaidah bahasa. Ah, maka menarik di sini ya, seorang imam Fakhrul, Razi eh, memasukkan jam. jam ini dalam bentuk sihir. Ya, mungkin beliau tidak tahu uh, tentang ilmu jam, saat. Mana bisa bergerak sendiri, ya. Eh, sihir. Karena daki, enggak enggak jelas Eh, eh, sulit difahami kenapa dia bisa bergerak sendiri. Ya. Entah ini berapa abad yang lalu ya. Bagaimana kalau beliau uh, hidup sekarang ini ya? Jam yang apa? Oh, digital yang elektronik yang lebih dahsyat lagi ya. Oh, handphone ini itu. Secara bahasa sih Kan nggak jelas. Gitu. Bagaimana ada orang nulis di sini, tulisannya bisa sampai sana, ada yang bicara di sini, oh, suaranya bisa sampai sana. Ya, tidak terbayang untuk tiga abad yang lalu, empat abad yang lalu. Gitu ya. Barangkali beberapa puluh tahun yang lalu nggak terbayang di kita. Ya, bisa seperti itu. Nah ini, sihir yang dimaksud oleh beliau tentu dalam segi bahasa. Kemudian uh, Al-Imam Syekh Ahmad bin Abdul Wahab membawakan riwayat dari Imam Ahmad. Qala Ahmad, yang dimaksud Ahmad bin Hanbal, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf an Hayyan ibn Ala, haddatsana Qatan ibn Qabisa an abihi Qabisa. Ini hadis dari Qabisa, sahabiyun jalil. Qabisa. Dengan sanadnya Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sampai kepada uh, eh, Qabisa. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Qabisah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Innal 'iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibt." Sesungguhnya iyafah Nanti akan dibahas apa itu iyafa. wat ya, at-tarq bukan at-turuq jamak dari torik ya, walaupun potongan hurufnya sama. Uh, dari situ ya. Wa tiarah, saya kira sudah banyak antum ketahui ya, kesialan. Itu bagian dari al-jibt. Apa al-jibt? Sihir. Togut, syaitan. Jibt itu sihir, togut syaitan. Ucapan siapa ini? Ucapan siapa? Iya, Umar. Umar mengatakan bahwa al-jibt sihir, uh, togut syaitan. <clears throat> Qala Auf. Nah, ini banyak hadis seperti ini. Jadi ketika ada hadis, kemudian salah satu perawi menerangkan maksud hadis itu. Ya. Dan Auf salah satu perawi hadis ini. Ya. Setelah Qabiso turun kepada anaknya, Qatan bin Qabiso, turun kepada Hayyan bin Ala, turun kepada Auf. Nah, Auf menerangkan apa yang dimaksud dengan Iyafa. Karena secara kaidah yang meriwayatkan hadis lebih faham dengan apa yang dia riwayatkan. Perawi lebih faham dengan apa yang dia uh, riwayatkan. Apa yang dimaksud dengan iyafa? Zajrut toyer, melepaskan burung. Gitu. Jadi burung dilepas, uh, ini bagian dari al -jibd. sihir. Apa maksudnya? Apa setiap kali orang melepas burung berarti uh, sihir? Tentu dengan maksud. Tentu dengan maksud. Sebagaimana mana akan datang penjelasan nanti. Wa tork Al-khattu yukhattu bil ard. Garis yang e, dibikin di atas tanah. Di atas bumi, membikin garis. Ya. Saya kira ini banyak. Di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman, suku-suku pedalaman, dengan hal-hal seperti ini. Karena sihir itu di mana-mana. Tidak di Arab, tidak di Ajam, di mana di pedalaman-pedalaman, dan membawa manfaat ya membawa manfaat dengan sihir itu setan datang membantu ini itu bisa tahu saya kira ini sesuatu yang ada di mana-mana karena setan menggoda seluruh manusia yang muslim digoda yang kafir digoda ya semuanya digoda oleh setan nah, mari kita lihat uh, satu persatu keterangan al-iyafah at-tarq at-tiarah yang pertama, al-iyafah. Al-iyafah ini masdar dari afa ya'ifu iyafatan. Afa ya'ifu iyafatan. Wahia zajrut tayr litasha'um au tafa'ul. Melepaskan burung dengan tujuan tasya'um atau tafa'ul. Apa tasya'um? Asyukmu kesialan apa tafaul al keberuntungan. Gitu. Jadi bisa sial, bisa untung. Untuk mengetahui kira-kira nanti sial apa untung e, diketahui dengan cara melepas burung. Ini ada di e, zaman jahiliyah waktu itu. Ya. Di negeri kita e, tidak kita dapati seperti ini. Ya. Tapi dengan cara cara-cara tertentu cara-cara lain. Ya. Kadang suara tokek, ya. Kan suara tokek, tokek, tokek kita nggak tahu berhentinya oh, berapa, ya. Mau berangkat apa enggak, ragu-ragu, ya. Ada tokek berangkat, tokek tidak berangkat. Akhirnya berangkat dan tidak hanya berdasarkan suara tokek. Ya, kalau ini diyakini, kalau ini difahami sebagai satu kesialan atau keberuntungan, jelas ini masuk ke dalam al-jibt. Termasuk di dalamnya perasaan. Ya. orang oh, orang-orang sudah siap semua, perbekalan sudah siap, sudah ditunggu oleh oh, saudara-saudara kita di sana, tapi dibatalkan gara-gara rasanya nggak enak. Ya, perasaan saya nggak enak. Ini juga bagian. Ya, karena kita tidak tahu hal yang gaib. Gitu. Kecu kalau firasat dan itu hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah, itu sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, itu sudah berupa sudah berupa keputusan. Jadi keputusan itu sendiri firasat dari Allah, bukan rasa tidak enak, rasa gundah, kemudian membatalkan rencana, bukan. Ya. Artinya bus sudah siap, perbekalan sudah siap, orang-orang sudah pas mau berangkat, ban bocor. Tiga-tiganya misalnya. Cari ban susah. Ya, akhirnya oh, telat oh, tiga jam misalnya. Ah, nggak taunya di sana ada kecelakaan atau macet total atau apa. Hal-hal seperti itu. Ini biasa tentu eh, sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim kita mengalami hal-hal seperti itu. Ya, jadi Allah yang mengatur nggak pernah sholat di situ, tiba-tiba sholat di situ, eh ketemu uh, teman lama, eh ngasih kerjaan uh, atau begini, hal-hal seperti ini kan kita dapat, ya, yeah. bukan bukan berasa, ya, yeah. kayaknya saya harus sholat di situ nih, ya, yeah. kayaknya ada yang menarik-narik nih, ada kekuatan goib, saya harus sholat di situ tuh, ya, bukan seperti itu. Tapi entah apa tergerak tiba-tiba ada masjid di situ nggak pernah sholat di situ, sholat di situ. Jadi Allah yang menggerakkan, bukan Allah memberikan perasaan lalu kita mengambil keputusan. Kalau itu berarti syaitan kan yang memberikan rasa was-was tidak enak itu kan syaitan. Ya. Fa'indal Arab qawaidun fi hadal amar. Bagi orang-orang Arab, tentu orang Arab sebelum datang Islam, Arab jahiliyah, ya, dan zaman jahiliyah sudah selesai, tidak ada zaman jahiliyah setelah Nabi diutus sampai hari ini. Sampai hari ini, maka mengatakan hari ini uh, jahiliyah modern dan seterusnya tidak boleh. Tidak boleh. Jahiliyah tidak ada yang mengenal Allah secara benar, tidak ada yang menyembah Allah secara benar. Ya, kecuali seorang dua orang. Gitu. Hari ini uh, jutaan kaum muslimin menyembah Allah, mengenal Allah, taat kepada Nabi, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram, maka mengatakan uh, abad ini uh, jahiliyah abad modern dan sebagainya tidak boleh. Ada kaidah-kaidah menurut Arab jahiliyah ada kaidah-kaidah tertentu dalam hal ini. Lianna zadzara tayri lahu aqsam. Karena melepaskan burung ini ada beberapa macam. Ada beberapa ketentuan menurut keyakinan orang-orang Arab fataratan yusiruha lisaid ada kalanya untuk berburu ya ada kalanya untuk berburu burung yang sudah terlatih ya mencari atau menunjukkan buruan di mana akan dia bisa melihat dari atas kama qala ahlul ilmi fi babis sayd inna ta'lim at-tayr bi ayyan zajra idza zujira fa hadha laysa min hadzal bab ini bukan termasuk bab ini ya karena itu burung yang dengan burung itu kita bisa tahu e, buruan ada di mana gitu kan dari atas lihat ya, yang terlatih. Kan banyak burung yang bisa dilatih. Wataratan yusjaru at-tayru litasyaumi aw tafauli Ya ini. Ini yang termasuk dalam bab ini. Melepaskan burung dengan tujuan tasyaum atau tafaul. Uh, kesialan atau keberuntungan. Ya, ini kalau dilepas jalannya kemana? Oh begini, beruntung. Oh begini, sial. Jangan berangkat, jangan dijual, jangan ambil keputusan. Kira-kira seperti itu. فَإِذَا زُجِرَ الطَّائِرُ وَذَهَبَ شِمَالًا kalau burung itu dilepas dan dia pergi ke arah kiri. ya terbang ke arah kiri. Tasya'un. Berarti sial. Wa idza dhahaba yaminan. Jika burung itu terbang ke arah kanan, maka tafa'al uh, beruntung. Keberuntungan seseorang hanya ditentukan oleh burung terbang ke kiri, terbang ke kanan, tentu ini kebodohan yang luar biasa. Ya. Syirik memang membawa manusia kepada kebodohan yang luar biasa. Bodoh sekali. Ya, sangat-sangat bodoh. Orang yang tidak percaya, tidak yakin adanya kekuatan, adanya Tuhan, adanya Allah, betul-betul bodoh yang luar biasa. Walaupun dia oh ahli di bidangnya, insinyur ini itu, ilmuwan, tapi tidak mengakui adanya Tuhan, bahwa jagat raya alam semesta itu terjadi dengan sendirinya, dengan muter-muter, berputar-putar, dentuman, dahsyat, lalu jadilah bulan, jadilah planet ini, Merkurius ini, bumi ini, begitu rapi sekali. Ya. Sementara kalau apa ada kotak dalamnya ada oh, combro misro bakwan untuk putar-putar ya selama eh, enam uh, bulan ya tiba-tiba jadi handphone Nokia misalnya dia nggak bakalan percaya Ya, dia nggak bakalan percaya. Ah, mustahil. Padahal kecanggihan jagat raya alam semesta ini jutaan kali lipat daripada handphone Nokia itu. Bagaimana yang dahsyat luar biasa kecanggihannya itu begitu rapi terjadi karena muter-muter nggak ada yang ngatur terjadi dengan sendiri bodoh luar biasa sangat-sangat bodoh dikemanakan akal itu orang-orang ateis orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan bodoh sekali. Lebih bodoh dari Abu Jahal Abu Lahab dalam masalah e, keimanan tauhid. Abu Jahal Abu Lahab meyakini, mengaku. Ya, sudah lewat pelajaran bahwa Abu Jahal Abu Lahab mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemelihara, pemberi rizki. Rububiahnya Abu Jahal Abu Lahab benar. Yang tidak benar, uluhiyahnya. Eh, wa in dhahaba amaman fala adri yatafaqqafuna am yu'iduna az-zajra fa hadha min al-jibt. Bagaimana kalau ke depan ya? Bagaimana kalau ke belakang ya? Tidak ada keterangan. Maka beliau mengatakan saya tidak tahu apa diulang lagi apa bagaimana ya. kira-kira seperti itulah e, kebiasaan e, Arab jahiliyah dalam mengambil keputusan dan itu tasyaum atau tafaul. Dan ini bagian dari al-jibt, sihir. Kemudian at-tor. Ta ra kof Fassarahu Auf annahu al-khattu yukhattu fil af Ditafsirkan oleh Auf salah, salah, salah satu perawi hadis ini bahwa at-torq adalah garis yang dibikin di atas tanah, di atas bumi. Wa ka'annahu minat tariq, seolah-olah seperti torik. Apa torik? Jalan. Ya. Hurufnya kan sama. To, ro, kof. Toriq, kok. Tambahannya. Ya, alif, wawu itu kan tambahan. Ya. Alif, wawu, ya, ini huruf tambahan. Ya. Dikatakan uh, harful illah. Huruf illah, huruf Eh, penyakit ya istilah-istilah ahli nahu min turukil ardi yutrakuha idza sara 'alaiha uh, orang yang berjalan di atas permukaan bumi maka bekas yang dijalani itu menjadi tori, menjadi jalan kan seperti itu. Tidak ada yang bikin, tidak ada yang menggaris, tidak ada yang uh, membikin secara khusus, tapi sering dilewati tempat itu terus siapa hari terus, lama-lama menjadi jalan, ya, menjadi enak dilalui. Ya, seolah seperti itu. Wa tahtituha mislul mashi 'alaiha yakunu lahu atharun fil ard ka jadi tujuannya itu memang dia membuat garis-garis. Ini seorang garis ini e, dari sini ke sini, nanti ke sini lancar, sampai sini lancar terus begini e, seorang itu. Jadi lancarnya orang berjalan menuju satu tempat dibikin oleh garis itu, seolah-olah seperti itu. Ya, jelas ini sihir karena lancar dan tidaknya perjalanan kita Allah yang mengatur dengan sebab-sebab uh, apa hujan, apa oh, kebanjiran, apa macet dan seterusnya bukan dibikin oleh garis yang kita bikin sebelum kita berjalan. Jelas itu bagian dari al-jibt. Wa ma'na al-khat bil ardi ma'rufun indahum. Makna al-khat garis di muka tanah itu ma'ruf di sisi mereka. Mereka ma'ruf Orang Arab tahu waktu itu tahu semua bagaimana uh, hakikat membuat garis di atas bumi itu. Yadribuna bihi ala ramali ala sabiri sihri wal kahana. Mereka membuat garis itu di atas pasir kadang-kadang uh, dengan niat, dengan cara sihir dan perdukunan. Wa yaf'aluhu an-nisa ghaliban ini golibnya umumnya dilakukan oleh seorang wanita ya, sejarah waktu itu. Wala adri kaifa yatawassaluna ila maqsudihim wa ma yaz'umuna wa ma yaz'umunahu min ilmi al-ghaib. Ya. Aku tidak tahu bagaimana bisa mereka bisa sampai kepada maksud ini. Bisa mengetahui uh, yang gaib dari cara seperti ini. Aku tidak tahu kata beliau. Ya, karena memang itu ilmunya orang-orang syirik orang-orang musyrik yang berbuat syirik wa annahu sayahsulu kadza ala ma huwa ma'rufun indahum wa hadza naw'un minas sihr ini jelas bagian dari uh, sihir amma khattul ardi liyakuna sutratan fi shalah adapun membikin garis di atas bumi dengan tujuan membikin sutra salat aulibayani hududihah untuk menjelaskan batas-batasnya, batas bumi di sini di sini. Falaisa dakhilan fil hadis, ini tidak masuk dalam larangan hadis di atas. Kan ada riwayat di mana ketika kita berada di tengah-tengah padang pasir misalnya, oh, lapangan misalnya, eh, salat kita tidak mendapati benda untuk sutra, maka boleh dengan garis. Ini tidak berarti bahwa kita di masjid di rumah boleh sutroh itu garis? Tidak. Karena di situ disebutkan apabila engkau tidak mendapati sesuatu, tidak ada batu, tidak ada tongkat, tidak ada kayu, tidak ada pohon, maka garis selah. Dan jangan engkau pedulikan apapun yang lewat di depan garis. Ya, ada hewan apapun atau ada manusia lewat di depan garis tidak apa-apa. Ya, adapun di masjid, di rumah, ada tiang, ada tembok, ada orang, ada benda eh, macam-macam, maka tidak boleh, tidak cukup sutroh itu dengan garis. Ya. Dan garis-garis oh, soft seperti yang kita lihat di masjid-masjid ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaidah mengatakan jika jika sesuatu sudah tercapai di zaman Nabi dengan cara tertentu, maka tidak boleh kita mencapainya dengan cara yang lain. Ya. Apakah di zaman Nabi sebelum ada garis-garis soft, uh, eh, soft itu tidak rapat, tidak lurus? Jawabnya, sudah rapat dan sudah lurus tanpa garis. Ya, tanpa garis sudah lurus, sudah rapat. Ya, kan sudah tercapai. Kok kita mencapai dengan cara lain? Berarti kita uh, melanggar kaidah laukana khairan lasabakuna ilaihi. Ya, kecuali belum tercapai. Di zaman Nabi belum tercapai. Kita menempuh dengan cara lain boleh. Seperti Nabi ingin suara azan itu menggema sampai tempat jauh. Ini tidak tercapai. Ya, nah, sekarang bisa tercapai dengan pengeras suara.